Sekarang kita masuk kepada masih ya pembicaraan tentang masalah e, tipu daya muslihat syaitan mengenai kuburan. Itu ittikhadul kubur idan itu menjadikan kuburan sebagai tempat perayaan. Berkata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, "Wa min dzalika ittikhadhuha 'idan." Di antara tipu daya iblis adalah menjadikan kuburan sebagai id, ya tempat hari raya. Apa itu Eid? Nah, ini harus kita fahami. Apa itu Eid? Kata beliau, "Wal Eid ma yu'tadu maji'uhu wa qasduhu min makanin wa zaman." Al-Eid adalah ma yu'tadu apa-apa yang yu'tadu dibiasakan maji'uhu datang kepadanya wa qasduhu ya dan bermaksud pergi kepadanya min makanin wa zamanin berupa tempat dan waktu. Itu id. Ya. Artinya ketika Rasulullah mengatakan la tattakhidhu qabri ida, jangan kamu jadikan kuburanku sebagai id, artinya didatangi, diziarahi dia ya, pada zaman dan waktu tertentu. Itu namanya id. Ya. Maka demikian pula kalau misalnya kita e, menghususkan waktu hari Jumat misalnya kan ya, pergi ke kuburan bapak kita misalnya untuk ziarah. Kita khususkan setiap hari Jumat, maka ini disebut dengan Id dan masuk kepada larangan tersebut. Tidak diperbolehkan. Fa zaman. Adapun ya zaman faqaulih sallallahu alaihi wasallam maka faqaulihi seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumu arafah wa yaumun nahri wa ayyamu mina iduna ahlul islam rawahu Abu Dawud wa ghairuhu Rasulullah sabda hari Arafah hari Nahar dan hari-hari Mina maksudnya ayyamu tasyriq itu adalah iduna ahlul Islam. Id kita ahli Islam. Kenapa disebut id? Karena selalu berulang. Ya, hari Arafah berulang setiap tanggal 9 Dzulhijjah. Hari Nahar setiap tanggal 10 Dzulhijjah. Idul Fitri, Idul Adha kenapa disebut dengan id? Karena ia selalu terulang. Ya, di setiap tahun. Makanya segala sesuatu yang dijadikan sebuah sebagai sebuah kebiasaan berulang-ulang kali dan ditentukan waktunya itu disebut dengan id. Jadi ini harus kita fahami makna id itu. Hadis tadi dikeluarkan oleh Tirmidzi dan Abu Daud dan dihasankan oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Wa ammal makan. <clears throat> Adapun yang bersifat tempat. Tadi ya waktu. Fakal qawlihi maka seperti sabda Rasulullah la taj'alu qabri 'ida. Jangan kamu jadikan kuburanku sebagai id. Ya, artinya yang senantiasa di, dikunjungi pada waktu tertentu ya dan ditentukan harinya berulang-ulang. Nah, ini tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian beliau berkata, "Wal 'idu ma'khudun minan mu'awadah." Id itu diambil dari kata-kata mu'awadah wal i'tiyad. Artinya terulang, berulang. Dan menjadikannya sebagai sebuah kebiasaan. Itu it, Ya, kalau muawadah artinya berulang, al itiyat artinya menjadikan sebuah kebiasaan. Fa kana isman lil makan, maka apabila id itu sebuah nama untuk tempat, fahuwal makan alladhi yuqsadul ijtima'u fihi wantiyabuhu lil ibadati aw li ghairiha. Maka ia adalah tempat yang dimaksudkan untuk berkumpul padanya ya dan sebagai tempat ibadah di situ atau yang lainnya. Jadi kalau misalnya id itu untuk tempat seperti kuburan Rasulullah SAW, maksudnya yaitu tempat yang dimaksudkan berkumpul orang di situ. Ya. Dan dimaksudkan untuk ibadah di situ. Kama annal masjidal haram wa mina wa muzdalifah wa arafah wal masyair. Sebagaimana bahwasannya masjidil haram, mina, muzdalifah, arafah, demikian pula masyair. Ya. Ja'alaha Allah Ta'ala idan lil hunafa wa mathabatan. Allah telah jadikan ia sebagai id untuk orang-orang yang hanif. Wa mathabatan dan sebagai pahala. Kama ja'ala ayyamat ta'abudi fiha ida sebagaimana Allah menjadikan hari-hari ibadah padanya sebagai Id. Ya, kalau itu Id yang disyariatkan. Akal Islam tidak boleh kita menentukan Id kecuali dengan dalil. Karena masalah Id itu adalah merupakan pensyariatan dan ibadah mahdoh. Makanya salah sekali kalau ada orang yang berkata bahwa merayakan mulut Nabi itu bukan ibadah bukan ibadah mahboh, itu kan ibadah gue rumah boh katanya. Ini kata siapa? Ya, karena ia telah membuat sebuah perayaan baru dalam Islam. Sebuah pensyariatan baru dalam Islam. Yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Rabbul Alamin. Dan Allah berfirman, Am lahum syuraka syara'u lahu minad dini ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka mempunyai tandingan-tandingan yang membuat syariat untuk mereka sesuatu yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian beliau berkata, "Wa kana lil musyrikina a'yadun zamaniyatun wa makaniyah." Dan adalah orang-orang musyrikin memiliki id yang bersifat waktu dan tempat. Ya, orang-orang musyrikin mempunyai id yang bersifat waktu dan tempat. Ya. Falamma Allah bil Islam abtalaha. Akan tetapi ketika Allah mendatangkan Islam maka Allah membatalkan semuanya. Wa awwadal hunafa'a minha 'idal fitr wa 'idan nahr wa ayyam mina dan Allah menggantikan untuk orang-orang yang hanif itu Idul Fitri, Idul Adha dan hari raya Tasyrik. Ya. كما عوضهم عن أعياد المشركين المكانية بالكعبة البيت الحرام baitil haram والمشاعر Sebagaimana Allah gantikan untuk gantikan ya perayaan atau idnya orang-orang musyrikin yang bersifat tempat Allah gantikan dengan Ka'bah. Demikian pula Baitul Haram, Arafah, Mina dan Masyair. Ya Allah sudah menggantinya. Maka tidak boleh kita bikin lagi sebuah id yang bersifat ya zamaniah maupun makaniah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menentukan itu id kita. Maka sungguh sangat berani sekali mereka-mereka yang mengadakan sebuah id id yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Fattikhadul quburi idan huwa min a'yadil musyrikin allati kanu 'alaiha qabla al-Islam. Maka mengambil kuburan sebagai id itu termasuk idnya orang-orang musyrikin yang dahulu mereka lakukan sebelum Islam. Ya, orang-orang musyrikin demikian menjadikan selalu kuburan-kuburan Lata, Uzza, Manat sebagaimana telah diterangkan bahwa mereka itu adalah kuburannya orang-orang soleh. Ya, mereka adalah patung-patung yang diberi nama dengan nama-nama orang soleh yang ya dalam rangka bertawasul maka Allah Subhanahu wa taala membatalkan waqad naha anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sayyidil qubur munabbihan bihi ala ghairihi dan Rasulullah SAW telah melarang ya menjadikan Id pada kuburan yang paling mulia. Apa itu kuburan maaf paling mulia? Rasulullah. Kalau kuburan paling mulia dari Rasulullah SAW dilarang untuk dijadikan id, gimana yang lainnya gitu? Ya. Siapakah manusia yang termulia di sisi Allah kecuali Rasulullah? Maka ikhwatul Islam azzakumullah ya. Kita wajib untuk memahami makna makna yang seperti ini. Banyak ya kaum muslimin tidak memahami makna Id itu apa. Ketika dibacakan sebagai apa kepada mereka hadis la taj'alu qabri idan mereka mengatakan kami tidak berhari raya di kuburan. Dia fahami ayat hadis ini dengan pemahaman yang salah. Dikiranya kita ini tidak boleh berhari raya di kuburan. Padahal yang dimaksud dengan id ya, menjadikan kuburan sebagai tempat berkumpul yang berulang-ulang di waktu tertentu. Itu sudah dianggap sebagai perayaan. Ini. Faqala Abu Dawud berkata Abu Dawud As-Sijistani dalam sunannya, Haddatsana Ahmad bin Salih. Ya Ahmad bin Salih المصري seorang yang fiqah قال قرأت على عبد الله بن نافع أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبر عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم صلى الله عليه وسلم Rasulullah SAW sabda, jangan kamu jadikan rumahmu sebagai kuburan. Lihat, Rasulullah mengatakan, jangan jadikan rumah sebagai kuburan. Kenapa? Karena rumah itu bukan tempat ibadah, mas. Eh, bukan kuburan itu bukan tempat ibadah. Bukuran, kuburan bukan tempat sholat. Karena Rasulullah SAW mengatakan apa? Ya, wajulat liyal ardu masjidan wa tahura dan Allah telah menjadikan untukku ya bumi ini semuanya sebagai masjid dan tempat bersuci. Kemudian Rasulullah mengecualikan apa? Illal maqbarah wal hammam. Ya, kecuali kuburan dan kamar mandi. Ini menunjukkan kuburan bukan tempat ibadah, bukan tempat sholat, bukan tempat baca Quran. Makanya Rasulullah mengatakan, La taj'alul buyutakum kubura. Jangan kamu jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Artinya kamu itu beribadah di rumah kamu. Jadikan rumah itu sebagai eh, pelitanya itu dengan sholat, baca Quran. Ya. Yeah. Akan tetapi banyak kaum muslimin kalau di, di rumah boro-boro gitu kan. Tapi kalau di kuburan sampai khusyuk gitu. Ya sampai bisa nangis di kuburan tuh. Allahu musta'an. Kemudian Rasul sabda wala taj'alu qabri 'ida dan jangan kamu jadikan kuburanku sebagai id. Wasallu alayya dan bersalawatlah kepadaku fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum karena sesungguhnya salat kalian itu sampai kepadaku di mana saja kalian berada ya jadi di mana saja kita bersalawat tidak harus dekat kuburan Rasulullah ya terkadang ada orang mau haji eh mau haji Pak ya iya salamnya buat Rasulullah Iya, sahih. Sering sekali ya sebagian orang-orang awam melakukan begitu salamnya buat Rasulullah. Ya, padahal Rasulullah mengatakan bahwa salawat itu di mana saja kita sampaikan itu sampai kepada Rasulullah SAW. Wahada isnadun hasan ruwatuhu kulluhum thiqatun masyahir dan ini adalah isnad yang hasan dan rawi-rawinya semuanya adalah thiqat dan masyhur. Ya. Yeah. Waqala Sa'id dan berkata Sa'id yaitu bin Mansur dalam kitabnya Sunan karena Sa'id bin Mansur ini punya kitab namanya Sunan Sa'id bin Mansur ya. Haddatsana Abdul Aziz bin Muhammad akhbarani Suhail bin Abi Suhail qala ra'ani Al-Hasan bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib 'inda al-qabri fanadani wa huwa fi baiti Fatimati fi Fatimata yata'asha faqala halumma ila al-asha' فقلت لا أريده فقال ما لي رأيتك عند القبر فقلت سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا دخلت المسجد فسلم ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا بيتي عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم Ma antum maman bil Andalus illa sawa. Ini bagus sekali ini ya. Haddatsana Abdul Aziz bin Muhammad mengabarkan kepadaku Suhail bin Abi Soleh, bin Abi Suhail. Ia berkata, Al Hasan bin Ali bin ha Al Hasan bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib ya, melihatku di sisi kuburan. Ini perkataan Suhail bin Abi Suhail. Lalu beliau memanggilku, "Eh, sini." wahwa fi baiti Fatimah ya ta'asha. Sementara beliau sedang berada di rumahnya Fatimah makan malam. Faqala, ia berkata, haluma ilal asya." Ayo kemari. Ya, kita makan malam. Lalu aku berkata kepadanya, "Tidak, aku tidak mau." Lalu beliau berkata, "Mengapa aku melihat engkau tadi di sisi kuburan? Apa yang kamu lakukan?" Aku berkata, tadi aku mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku perhatikan di sini, aku mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi dekat kuburan. Faqala idza dakhaltal masjid fasallim. Apa kata Al Hasan bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib? Kalau kamu masuk masjid, kasih salam. Enggak usah dekat kuburan, maksudnya beliau begitu. Mujarat ente masuk masjid kasih salam. Ya. Kemudian beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian jadikan rumahku sebagai id, jangan pula jadikan kuburan eh, rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid dan bersalawatlah kepadaku karena sesungguhnya salawat kamu itu sampai kepadaku di mana saja kamu berada. Kemudian berkata, beliau berkata apa? Kamu dan orang yang Anda di Andalus sama saja. Sama ya, sampai jadi kita bersalawat, mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah di mana saja, nggak harus di sisi kuburan Rasulullah, maksudnya begitu. Ya. Qala Syekhul Islam qaddasallahu ruhah. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah semoga Allah mensucikan rohnya mengenai eh, apa eh, kisah tadi. Wajhud dalalah atau wajhud dilalah. Wajah pendalilan apa eh, kisah tadi. Anna qabra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu qabrin ala wajhil ard. Bahwasannya kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kuburan yang paling afdal di muka bumi yang paling afdal. Waqad naha an ittikhadhihi idan dan Rasulullah telah melarang untuk menjadikan kuburan beliau sebagai id. Faqabru ghairi aula bin nahyi kainan mangkana. Maka kuburan selain Rasulullah lebih pantas dilarang siapapun dia. Mau presiden kek, ya. Mau kiai kek, Siapa saja selain Rasulullah lebih pantas untuk dilarang kalau Rasulullah SAW saja dilarang. Thumma innahu qarana dzalik biqaulih. Kemudian Rasulullah ya mengikutkan larangan menjadikan id dengan sabda Rasulullah apa? Wala tattakhidu buyutakum qubura. Jangan kamu jadikan rumah kamu sebagai kuburan. Hai la tu'attiluha minas salati fiha والدعاء والقراءah fatakuna bimanzilatil kubur. Artinya, jangan kamu kosongkan rumah kamu itu dari sholat, doa, dan baca Quran. Sehingga waktu itu seperti kuburan. Ya. Fa'amara bitaharrin nafilati fil buyut. Wanaha an taharil ibadati indal kubur. Rasulullah SAW menyuruh kita untuk sholat sunnah di rumah. Karena Rasulullah SAW mengabarkan bahwa sebaik-baiknya sholat kalian itu di rumah kalian kecuali sholat wa, wajib. Ya. Rasulullah menyuruh kita untuk senantiasa sholat sunnah di rumah, kata beliau. Dan melarang untuk beribadah di sisi kuburan. Wahada diddu ma'alayhil musyrikun minan nasara wa ashbahihim. Dan ini sangat bertentangan dengan keadaan orang-orang musyrikin dari kalangan orang-orang Nasrani dan yang serupa dengan mereka. Thumma innahu aqaban nahya an ittikhadihi idan. Kemudian sallallahu alaihi wasallam ya memberikan apa mengucapkan setelah larangan menjadikan kuburan sebagai id dengan sabdanya beliau bersabda apa wasallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum Salawatlah kepadaku karena sesungguhnya salawat kalian itu sampai kepadaku di mana saja kalian berada. Yushiru bidhalik. Beliau mengisyaratkan dengan hal itu. Ila anna ma, ma yanaluni minkum minas salati wassalam. Yahsulu ma'akurbikum min qabri wa bu'dikum. Fala hajata bikum ila tikhadihi ida. Beliau mengisyaratkan. Ya bahwa yang sampai kepadaku dari kalian berupa salawat dan salam itu bisa terjadi baik kalian dekat ke kuburanku maupun jauh dari kuburanku sehingga pada waktu itu apa tidak perlu kalian menjadikan kuburan Rasulullah sebagai tempat id tidak perlu di mana saja kita bersalawat sampai kepada Rasulullah lebih-lebih disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang malaikat yang khusus untuk menyampaikan salawat kepada Rasulullah. Sebagaimana Syekh Al-Albani rahimahullah mengeluarkan hadis dalam menyebutkan dalam silsilah hadis sahih bahwa Rasul bahwa Allah Subhanahu wa taala mewakilkan seorang malaikat ya untuk menyampaikan salawat kepada Rasulullah apabila seseorang berkata Allahumma salli ala Muhammad maka malaikat itu berkata wahai Muhammad si fulan bin fulan bersalawat kepadamu ya Kemudian beliau berkata وقد حرف هذه الأحاديث بعض من من أخذ شبها من النصارى بالشرك akan tetapi kata beliau hadis-hadis ini dirubah-rubah oleh sebagian orang yang menyerupai Nasrani dalam kesyirikan. Wasyabaha minal Yahud bitahrif dan menyerupai orang-orang Yahudi dalam merubah-rubah ya kalimat Allah. Faqala orang ini berkata, orang yang merubah hadis-hadis tadi. Hada amrun bimulazamati qabri wal uqufi indah wa tiyadi qasdihi wa intiyabihi. ونهي أن يجعل كالعيد الذي إنما يكون في العام مرة أو مرتين فأنه قال لا تجعلوه بمنزلة العيد الذي يكون من الحول إلى الحول واقصدوه كل ساعة وكل وقت nah, Ini orang ini memahami dan pemahaman yang kebalikan. Kata orang ini yang menyesatkan ini, yang mengubah-ubah makna hadis apa katanya? Justru hadis ini menyuruh kita untuk apa? senantiasa datang ke kuburan, itikaf di kuburan, senantiasa bermaksud ya beribadah di situ. Kenapa? Karena Rasulullah kan mengatakan, jangan kamu jadikan kuburanku sebagai seperti id. Nah, yang namanya id itu kan setahun sekali atau setahun dua kali. Seakan-akan Rasulullah bersabda, bersabda, bersabda begini, eh kamu kamu jangan jadikan ya kuburanku seperti id yang yang adanya cuma setahun sekali. Tapi jadikanlah ia it ya setiap saat katanya begitu, masya Allah. Ini orang sesat. Memang begitu. Rata-rata ya orang-orang ahlul bidah dan orang-orang sesat berusaha untuk mentakwil takwil menafsir nafsirkan hadis sesuai dengan hawa hawa nafsunya. Ya. Kemudian Ibnu Qayyim menjawab, "Wahada muraghamatun wa muhaddatun lillah wa munaqabatun lima qasadahu Rasul sallallahu alaihi wasallam." Jelas ini merupakan penentangan kepada Allah, membatalkan terhadap apa yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa qalbun lil haqa'iq dan membalikan fakta Wanisbatul rasul sallallahu alaihi wasallam ila tadlisi wa talbisi بعد التناقض bahkan menisbatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada tadlis dan talbis setelah bertentangan satu sama lainnya faqatalallahu ahlal batil anna yufakun semoga Allah memerangi orang-orang ahlul batil itu ya di mana saja mereka berada wala raib kata beliau tidak ragu lagi. Anna man amaran nasa bi'tiyadi amrin wa mulazamatihi wa kathrati intiyabihi biqawlih. La taj'aluhu idan fahuwa ila talbisi wa diddil bayani akrabu minhu ila dilalati wal bayan. Tidak ragu lagi. Bahwa orang yang menyuruh manusia untuk membiasakan sebuah perkara dan sering kali bolak-balik kepadanya dengan sab, dengan perkataannya jangan kamu jadikan ia sebagai id ya maka itu jelas lebih dekat kepada talbis dan sangat bertentangan dengan penjelasan ya daripada kepada ya kefasihan dan penerangan itu sendiri karena itu tidak mungkin Rasulullah lakukan mungkinkah Rasulullah mengatakan jangan kamu jadikan kuburanku itu Ingat, artinya jangan setahun sekali, tapi setiap hari. Ya, subhanallah. Mas, kalau setahun sekali saja nggak boleh, gimana tiap hari? Ini jelas pemahaman yang sangat rancu, yang tidak pernah dipahami oleh seorang pun sahabat, seorang pun tabi'in, seorang pun tabi'ut tabi'in, tidak pula imam yang empat. Mana ada para sahabat radhiyallahu anhu menjadikan kuburan Rasulullah sebagai id yang setiap hari datang setiap atau setiap bulan atau setiap ya windu atau yang lainnya. Mana ada para tabi'in, para tabi'ut tabi'in atau para imam yang empat yang memahami dan pemahaman seperti itu. Ya. Fa illam yakun hada tanqisan falisa litanqisi haqiqatun fina. Kaman yarmi ansara Rasul sallallahu alaihi wasallam wa hizbahu bidaihi wa musabihi wa yansallu ka'annahu bari'un ولا ريب أن ارتكاب كل kabiratin بعد الشرك ashalu ithman kata beliau kalau bukan yang seperti ini sebagai tindakan pelecehan maka sesungguhnya tidak ada pelecehan yang secara hakikat buat kita yang seperti ini kaman yarmi ansarar rasul sebagaimana orang-orang yang mem, yang menuduh para para penolong para penolong rasul dan para hizbahnya ya hizbnya hizbur, hizbur rasul dengan penyakitnya dia melempar dengan penyakitnya tapi kemudian penyakit itu kembali kepadanya seakan-akan ia bersih darinya ya wala raib kata beliau tidak ragu lagi bahwa melakukan setiap dosa besar setelah kesyirikan itu lebih ringan dosanya iya dosa besar apapun itu lebih ringan dari kesyirikan mas zina, mencuri, merampok, korupsi, itu lebih mending dibandingkan dengan kesyirikan. Lebih ringan daripada kesyirikan karena Allah Subhanahu wa taala berfirman apa?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 Dan dosa besar itu lebih ringan siksanya daripada orang yang melakukan kesyirikan di dalam agama dan sunnahnya. Wahakadha ghuyyirat diyanatur rusul. Demikianlah ya dirubahnya agama para rasul. Dengan cara apa? Ditakwil takwil. Oh enggak maksudnya rasul tuh begini loh Mas. Padahal pemahaman dia tidak pernah ada seorang pun ulama yang memahami seperti itu. Ya. Ada ahlul Walau Walaula anna Allah aqama li dinihi al-ansar wal a'wan adzabina anhu la jara alaihi ma jara alal adyani qablah. Kalaulah bukan karena Allah menegakkan untuk agamanya para penolong-penolong yang senantiasa membela agamanya, mungkin agama Islam ini nasibnya sama dengan agama-agama yang lainnya dirubah-rubah. Alhamdulillah. Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan bahwa akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran kata Rasulullah. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina al-haq la yadhurruhum min man khadalahum wala man khalafahum ila an ya'ti amrullah. Akan senantiasa ada kata Rasulullah setegak segolongan dari umatku yang tegak di atas kebenaran. Tidak bermudarat kepada mereka orang-orang yang menyelisihi, tidak pula yang membiarkannya sampai datang perintah Allah Subhanahu wa taala wahum ala dzalik. Kemudian Ibnu Qayyim berkata, "Walau arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma qalahu haula'id dhullal." Kalaulah maksud Rasulullah itu seperti yang dikatakan oleh orang sesat tadi. Lam yanha an ittikhadhi quburil anbiya masajid wa yal'an fa'ila dzalik. Tentu Rasulullah tidak akan melaknat atau tidak akan melarang menjadikan kuburan Nabi sebagai masjid dan tidak pula akan melaknatnya. Kenapa? Ya. Fa innahu idza la'ana man ittakhadha masajid yu'badullahu fiha kaifa ya'muru bimulazamatiha karena sesungguhnya beliau apabila beliau melaknat orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid yang disembah Allah padanya bagaimana Rasulullah menyuruh untuk ya eh, senantiasa itikaf di kuburan nggak mungkin ya kalaulah yang difahami oleh orang tersebut seperti yang mereka fahami tentu Rasulullah tidak akan menjadikan eh, melarang kuburan ia dijadikan sebagai masjid. Kenapa? Orang kalau misalnya kuburan Rasulullah jadikan masjid, berarti kan setiap hari datang. Setiap hari dia, ya, subhanallah, sungguh sangat jauh sekali pemahaman mereka itu. Wa an yu'tadu qasduha wa antiyabuha. Dan bagaimana pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh supaya kuburan Rasulullah itu dibiasakan untuk didatangi di setiap waktu. Wala tuj'al kal id ilal haul dan tidak dijadikan seperti id yang didatangi dari tahun ke tahun. Ya. Wa kaifa yas'alu rabbahu alla yu'bad? Bagaimana beliau bertaba mohon kepada Allah supaya jangan dijadikan kuburan beliau itu berhala yang disembah? Rasulullah minta, Allahumma la taj'i taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah, ya Allah. Itu doa Rasulullah. Ya. Wa kaifa yaqulu a'lamul khalqi bidzalik? Laula dzalika la ubriza qabruh walakin khusyya an yuttakhadha masjidan. Dan bagaimana Aisyah berkata, kalau bukan karena itu niscaya akan keluar di, dikeluarkan kuburan Rasulullah akan tetapi ditakutkan kalau kuburan Rasulullah itu dijadikan sebagai masjid. Tentang kisah ya Rasulullah dikuburkan di rumah Aisyah. Ya. Kemudian diberikan di antara pemberian alasannya apa? Bahwa Nabi itu dikuburkan di mana ia meninggal. Kemudian ya dikatakan begitu, kalaulah bukan karena ya ditakutkan adanya fitnah, niscaya kuburan Rasulullah itu dikeluarkan, dikuburkan di di tempat terbuka. Ya, dibuka kuburan Rasulullah itu, tapi sengaja ditutup di dalam supaya kenapa? Supaya tidak jadikan sebagai mas masjid. Ya. Sekarang kita masuk kepada mafsadah-mafsadah yang timbul akibat daripada menjadikan kuburan sebagai id. Ya. Apa mafsadahnya? Apa kerusakan yang ditimbulkan olehnya? Ini tentunya kita harus mengetahuinya. Kemudian Ibnu Qayyim berkata, ثم إن في اتخاذ القبور أعيادا من المفاسد العظيمة التي لا يعلمها إلا الله تعالى ما يغضب لأجله كل من في قلبه وقار لله تعالى وغيرة على التوحيد kemudian Sesungguhnya mengambil kuburan sebagai id itu mempunyai mafsadah-mafsadah yang agung. Ya, kerusakan yang agung, yang besar. Yang tidak mengetahuinya kecuali Allah. Yang membuat marah karenanya setiap orang yang ada di dalam hatinya penghormatan kepada Allah, pengagungan kepada Allah. Dan membuat marah setiap orang yang merasa cemburu terhadap tauhid watahjinun watakbihun di syirk dan dia senantiasa meremehkan kesyirikan ya walakin mali jurhin bimayyitin ilamu akan tetapi mayit kalau sudah mati tidak akan merasakan sakit kalau dicacak-cacak atau cacak-cacak apa di tusuk-tusuk ya maksudnya beliau apa mayit kalau hati sudah mati dia tidak akan merasa cemburu ketika ada orang menyekutukan Allah. Ketika ia melihat orang rame-rame ke kuburan di situ, yang tawasul kepada orang soleh, dia biasa aja. Kenapa hatinya sudah mati? Karena memang mayat itu kalau ditusuk-tusuk nggak merasa sakit. Beda dengan orang yang cemburu kepada agama Allah, yang senantiasa di dalam hatinya itu ada penghormatan dan pengagungan kepada Allah Rabbul Alamin, ia akan panas melihat ketika Allah Subhanahu wa taala disekutukan. Aina haula? Di mana? Di mana kaum muslimin yang mereka itu yang mengatakan beramar ma'ruf nahi mungkar? Ya. Ketika kaum muslimin berbuat kesyirikan di kuburan-kuburan mereka tidak pernah panas. Tidak pernah berusaha bagaimana merubahnya. Ya padahal kesyirikan itu lebih besar ya akal Islam daripada judi, daripada arak, daripada korupsi. Ini subhanallah. Ya. Terkadang yang masalah yang sangat besar dicuekin. Tapi masalah-masalah yang ya tidak sangat besar diperhatikan betul seakan-akan itu yang paling besar. Ya. Sebagian jamaah menganggap dosa kaum muslimin yang terbesar apa katanya? Karena tidak ada daulah kita ini nggak ada daulah, ini dosa ter terbesar umat Islam. Sebagian menganggap bahwa dosa terbesar umat Islam karena tidak ada perekonomian yang mapan. Sebagian menganggap dosa terbesar umat Islam ini dikarenakan apa? Ya, berpecah belah dan bercerai-berai, tidak mau bersatu padu tanpa melihat apa sebab-sebab yang menimbulkannya. Akan tetapi Ahlussunnah Salafiyun memandang bahwa dosa yang terbesar dilakukan umat Islam adalah kesyirikan. Ya, karena mereka jatuh kepada kesyirikan, menyekutukan Allah di kuburan-kuburan, menjadikan jimat-jimat dan yang lainnya yang membuat ya orang yang ada di dalam hatinya kecemburuan itu marah. Marah tentunya dengan keilmuan bukan dengan nekat dan sebatas perasaan. Famin mafasidi ittikhadhiha a'yadan. Di antara kerusakan mengambil kuburan sebagai masjid eh sebagai id apa itu? Di antara kerusakannya apa? Yang pertama kata beliau as-salatu ilaiha mengakibatkan orang salat menghadap mas menghadap kuburan. Padahal Rasulullah sabda apa? La tusallu ilal kubur. Jangan kamu salat menghadap kuburan. Ya, dilarang oleh Rasulullah. Otomatis orang yang menjadikan kuburan sebagai id, pasti mau tidak mau solat kepadanya. Mafsadah yang kedua apa? At-tawafu biha. Akibatnya orang akan tawaf. Tuh lihat ya di Baghdad. Di kuburan Syekh Abdul Qadir Jailani. Orang tawaf sebagaimana tawaf, tawaf di Ka'bah. Tujuh keliling. Ya. Na'udzubillah. Watakbiluha yang ketiga kata beliau menciumnya mencium kuburan. Subhanallah. Ya benda mati yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Tidak pula yang bisa memberikan ampunan dosa-dosa. Kalau hajar aswad masih mending ada hadisnya. Orang yang menciumnya itu nanti akan hajar aswad akan bersaksi pada hari kiamat. Ya, Iya. muha, bahkan apa tamasuh bermemegang ber bagian-bagian kuburan dipegang-pegang katanya ngalap berkah gitu kan. Iya wa ta'firul khududi ala turabiha ya demikian pula membuat uh, apa apa menjadikan apa sih uh, memeper-meperkan ini apa pipi di di apa di apa sih di tanahnya apa itu jadi ngambil tanah kemudian di, dipeper-peperin ke pipinya gitu ngalap berkah wah ini kuburannya wali nih ya berkah ini tanahnya diambil buat jimat diambil dari kantong gitu ya wa ibadatu ashabiha kerusakan selanjutnya yang keberapa 6 ya yang besar ini yang paling besar beribadah kepada mayit yang ada di kuburan beribadah yang ketujuh apa kerusakannya? Wal istighatsatu bihim, minta tolong. Ya, beristighatsah kepada orang yang sudah mati itu. Datang ke kuburan, "Hai hey Said Badawi, tolong saya." Ya. Bahkan di sebagian orang Mesir, ya, dosen saya bercerita, sebagian mereka kalau terkejut itu bukan ya Allah ya Robi bukan ya Said Badawi gitu kalau digejahkan apa tuh gejahkan ya dikejutkan gitu. Dor, ya Said Badawi gitu. Itu subhanallah sampai sampai demikian ya kesyirikan atau pengagungan mereka terhadap orang-orang yang dianggap sebagai wali. Iya. Kemudian yang kedelapan, yang kedelapan ya. Wasu'aluhum an-nasra war-rizqa wal-afiyah mereka akan meminta kepada mayat-mayat yang ada di kuburan itu minta pertolongan, minta rizki, dan minta kesehatan. Datang ke kuburan wali, ngapain? Ya, katanya biar pangkat saya biar tambah naik. Katanya biar rizki saya lapang. Eh, ternyata apa yang terjadi? Setan mengabulkan doanya. Habis dari kuburan pulang, habis pulang ternyata dikasih kekayaan. Tuh kan apa katanya. Saya habis dari kuburan kaya raya. Ini menunjukkan benar, masya Allah. Padahal Rasulullah SAW bersabda apa? Ya apabila Allah memberikan nikmat kepada seseorang akibat maksiat yang ia lakukan, ketahuilah bahwa itu adalah istidraj, kata Rasulullah. Sedang diulur oleh Allah biar tambah sesat. Kemudian Rasulullah membacakan sabda eh, membacakan ayat فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فلما نسوا tatkala mereka telah lupa dari apa yang diingatkan kepada mereka itu apa yang terjadi kami bukakan kepada dia pintu-pintu kesenangan akibat maksiat mereka falamma farihu hatta idza farihu Ketika mereka telah gembira, bangga dengan kesenangannya, apa yang terjadi? Akhadnahum bagtah, kami pun adab ia secara tiba-tiba. Faidahum mublisun, lalu ia pun menjadi sangat kalang kabut. Ya. Ini ikhwatul Islam. Makanya kalau ada orang diberikan nikmat akibat maksiat yang ia lakukan, itu hakikatnya istidraj. Sedang diulur oleh Allah Subhanahu wa taala biar tambah sesat begitu. Nauzubillah. Wakodoat aduyun, duyun bahkan minta supaya di, dibayarin utangnya ya ke kuburan ya hai Syed, Syed Badawi bayarin dong utang saya utang saya ini banyak banget ini ya tahu dia kira mungkin Syed Badawi langsung ngambil duit ya tahu-tahu keluar tangan nih 10 juta gitu Masya Allah watafrijal kurubat Mafsadah yang lainnya apa? Dia minta supaya dihilangkan berbagai macam kesusahan darinya. Wa ighathatal lahfan, lahafat dan supaya bisa membantu ya segala macam kesulitannya. Wa ghairi dzalika min anwa'it talabat dan permintaan-permintaan lain allati kana ubadul authani yas'alunaha authanahum yang dahulu para penyembah berhala itu minta kepada berhala-berhala mereka. Wallahi sahih. Kita lihat sendiri dengan mata kepala, Mas. Iya. Yeah. Ya, saya kira cukup dulu sampai di sini. insya Allah kita lanjutkan kajian kita ini pada pertemuan yang akan datang. Bagi yang mau bertanya silahkan. Ya bagi para pendengar Roja, FM dan yang AM untuk yang ingin bertanya Anda bisa melayangkan pertanyaannya di line SMS di 0817 819185 atau di line telepon secara langsung di 8236543. Kajian secara langsung pembahasan kitab satu Lafan min Masoidi Syaitan. Ada pertanyaan Ustaz? Eh, sebentar Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi السلام ورحمة الله فيك Iya. Ustadz orang tuanya setiap hari raya Id selalu ziarah kubur dan membaca Yasin di kuburan. Bagaimana cara Anda menasihatinya? Apakah Anda harus menolaknya apabila diajak atau bagaimana? Jazakallah khair. Belum Anda berkata cara bagaimana cara menasihati orang tua Anda, bertanyalah kepada diri Anda dua perkara. Yang pertama, Sudahkah Anda mempelajarinya dengan dalil-dalilnya sehingga Anda, anda pun faham dengan pemahaman yang benar dan dapat menjawab syubhat-syubhatnya? Ini yang pertama. Ya, Anda sudah belajar belum tentang masalah itu? Apa dalilnya? Apa bantahan terhadap syubhat-syubhat mereka sehingga ketika mereka melemparkan syubhat Anda bisa menjawabnya? Yang kedua, pertanyakan diri Anda, sudahkah Anda berbakti kepada orang tua? Berbakti kepada orang tua itu penting mas ketika mendakwahi orang tua. Kita mau dakwahi orang tua tapi kita sendiri nggak mau berbakti sama orang tua mas. Susah. Jadi ya, suruh sama orang tua malah petantang petenteng. Matanya melotot sana sini. Gimana orang tua akan bisa nerima? Nggak mungkin. Maka kalau anda bertanya kepada saya. Bagaimana saya menasihati orang tua anda? Saya bertanya kepada anda bagaimana ya sikap anda kepada orang tua antum. Sudahkah berbakti? Kalau Anda sudah berbakti, Alhamdulillah. Sampaikan dengan cara lemah lembut. Butuh waktu. Manusia tidak seperti kerbau. Kerbau itu kalau dimasukin apa eh, tali ke hidungnya, Ditali kemana aja bisa. Butuh kesabaran. Mungkin sekali dua kali tidak diterima. Mungkin baru ke puluh kali hidayah itu datang. Terkadang kita tidak punya kesabaran. Ustadz saya sudah nasihati, sekali, dua kali, tiga kali, empat kali. Ternyata tetap aja bel Ustadz. Udah kayaknya nggak bakal dapet hidayah deh. Masya Allah nggak boleh seperti itu. Nabi Nuh 950 tahun dakwah. Iya. Yeah. Naam. Iya bagi para pendengar yang ingin bertanya melalui SMS kami harap mencantumkan alamatnya ya. Tapi kita angkat telepon Assalamualaikum. Halo. halo Ya, dengan siapa Pak di mana? Dengan yang tadi Robert Pak. Iya silakan. Saya mau tanya ini. Uh-huh. nah, pertama saya kan suka sholat musola ya Pak. Radionya dikecilkan sedikit Pak. Iya ya. sholat musola kan ya. itu musolanya selalu sepi Pak. Udah. Mm Pas sholat saya tuh dari isya sampai subuh ya paling saya doang sendiri gitu kalau maghrib saya isya mungkin ada orang dua orang tiga orang ya Pak. Uh-huh. Dari subuh sampai asar itu dari maghrib sampai asar ya. Uh-huh. Paling saya sendiri sholatnya gitu. Dan gak ada yang azan di sini. Jadi nggak berjamaah. Hmm. Nah yang kedua yang saya ingin tanyakan ya Pak, bagaimana Pak apa saya, saya sholatnya harus ke masjid yang berjauh itu yang bisa berjamaah sama orang banyak apa di situ aja nggak apa-apa Pak sendiri gitu. Hmm. Nah terus yang kedua mas nah istri Pak gimana cara hati istri supaya ber, memakai jilbab Pak? Hmm. Ya, itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menasihati istri supaya berjilbab Ya, memang butuh sekali lagi waktu dan trik. Rasulullah SAW sabda istausu bin nisa'i khaira fa innahunna khuliqna min dhil min dhira wa inna waja syai'in min dhila min adh-dhila ya'lah fa in dhahabta tuqimahu kasartah ya Rasulullah sabda istausu bin nisa' khaira berwasiat terhadap wanita lah dengan kebaikan artinya berbuat baiklah ya karena wanita itu diciptakan dari tulang yang tak tulang rusuk yang bengkok. Dan bagian tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Ya, kalau kamu paksakan dia, ia akan patah. Kalau kamu biarkan ia, ia tetap bengkok, maka berbuat baiklah, ya berwasiat baiklah terhadap wanita. Nah ini ikhwatul Islam dibawakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab beliau yang berjudul Syarh Sunnah dengan membawa dengan judul Bab Mudarat Babul Al Al Al Had ala Mudaratin Nisa. Bab ya anjuran untuk merayu wanita. Mungkin Anda bisa memberikan rayuan kepada istrimu dengan apa? Ya janji-janji yang besar, pahala-pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berikan targhib dan tarhib targib, berikan kepadanya pahala-pahalanya. Besar di sisi Allah. Keutamaan, keistimewaan, keistimewaan jilbab itu begini loh. Ya. Kemudian tarhib diancam. Ya, dengan dalil-dalil Al-Quran. Dan demikian pula mudorot-mudorot ya. Secara <clears throat> secara apa fisik maupun apalagi di akhirat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada istri antum itu. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi yaitu tentang sholat di musola antum sendirian. Ikhwatul Islam apabila di sebuah kampung tidak ada satupun orang yang melaksanakan sholat berjamaah maka kata Rasulullah itu dikuasai oleh syaitan, dikuasai oleh syaitan. Maka antum ya sholat di musola itu kemudian adzan mengingatkan orang-orang semoga ya antum diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah memberikan hidayah kepada ya orang-orang yang ada di sekitar musola itu agar mereka itu mau sholat ya dan antum adzan senantiasa adzan di situ setiap sholat lima waktu maka sesungguhnya itu pahala besar karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat adalah uh, para muadzinun orang-orang yang muadzin dan Rasulullah SAW juga mengabarkan bahwa orang yang beradzan selama 12 tahun maka ia wajib masuk surga. Dan keutamaan ini besar. yaitu menyeru mereka, mendakwahi mereka di musola itu agar mereka itu mau sholat berjamaah di musola. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Nah. Tanya pertanyaan dari Akh Adi di Depok. Kita angkat telepon dulu saja. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dari siapa Pak dengan di siapa? Di mana? Yudi. Di mana? Jonggol. Siap, silakan. Assalamualaikum Bos. Assalamualaikum. Nah, pertanyaan saya yang pertama, saya minta tolong dijelaskan cara mengkafani jenazah yang sesuai dengan sunnah gimana Pak Ustadz? itu yang pertama. Yang kedua, eh, tentang berdoa sesudah tasyahud sebelum salam Pak Ustadz. Apakah boleh kita mengambil doa-doa uh, yang udah dicontohkan sama Rasulullah gitu. Jadi kita ambil doa yang di misalnya di dalam Al-Qur'an atau doa-doa yang lain yang Rasulullah pernah contohkan uh, dan apakah doanya boleh lebih dari satu jenis gitu Pak Ustaz. Eh, Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa sebelum salam itu memang dianjurkan dan Syekhul Islam Taimiyah dalam Majmu' fatwa mengatakan bahwa doa-doa yang disebutkan oleh Rasulullah dubur kul di sholat ya di belakang sholat itu maksudnya sebelum salam. Karena bukan kebiasaan Rasulullah setelah sholat setelah salam itu langsung berdoa. Bukan kebiasaan Rasulullah bahkan para ulama menyatakan bahwa langsung berdoa setelah sholat itu bukan kebiasaan dan bahkan termasuk bid'ah. Ya. Yeah. Maka silakan Anda berdoa sebelum salam, terutama doa-doa yang dianjurkan Rasulullah dalam hadis-hadisnya seperti meminta perlindungan dari yang empat, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Demikian pula Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Demikian pula Allahumma inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Itu yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan doa-doa yang baik Iya. Nah. Yang kedua, yang pertanyaan pertama Ustaz. Mengkafani jenazah. Uh, masalah mengkafani jenazah harusnya antum datang ke sini. Nanti anak praktekan. Yang jelas ya, akhi, ya. Mengkafani jenazah itu tidak perlu bikin bajunya, bikin ininya. Cukup tiga helai kain, yaitu yang sunnah. Ya, diamparkan tiga helai kain. Ya, sebelum di bawahnya itu ada <clears throat> eh, apa mm, tali-tali untuk menali ya di bagian kaki dan kepalanya, kemudian bagian perut, demikian pula ya, bagian dada dan dengkul di situ. Kemudian salah satu daripada kain itu yaitu adalah kain hibarah yang bergaris-garis eh, apa hitam putih. Nah, kemudian dilipat, <clears throat> ya dilipat kemudian diikat. Kalau misalnya ingin bagaimana cara jelasnya ya, cara melipatnya, antum datang ke sini. Insya nah ajarkan. Nah. Siapa yang bertanya? Ada dari telepon dari legenda. Silakan Ibu dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Eh, Ustaz, ana dapat undangan dari orang LDII e tetangga. Mm -hmm. Terus seandainya nggak datang gimana Ustaz hukumnya? Undangan untuk apa, Bu? Undangan nikah. Hmm. Ya, Assalamualaikum. Ya. warahmatullahi Menyikapi ahlul bid'ah memang para ulama tegas dan keras. Iya. Maka orang-orang LDI itu kalau kita tidak datang kepada undangannya nggak jadi masalah. Karena mereka adalah ahlul bid'ah yang mereka itu telah mengkafirkan kaum muslimin yang bukan dari kelompok mereka. Dan para ulama terdahulu begitu. Yang menghadapi ahlul bid'ah mereka tidak mau mendatangi undangannya. Kalau memang ternyata itu jelas maslahatnya. Nah. Kita angkat telepon lagi, San. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Ah, dengan Umi Asri di, iya. Barusan. Iya, silakan Om. Mulanya Ustaz. Iya. Gimana kalau di kita itu justru ya orang-orang yang dibilang kiai gitu kan kuburannya kok malah dibangun sedemikian sedemikian rupa. Mm -hmm. Jadi mendukung orang misalnya berziarah jadi minta-minta sama dia ya Ustaz ya terus uh, gimana orang yang pekerjaannya atau pendapatannya tuh uh, dari itu bikin nisan apa bikin bangunan buat kuburan itu gimana kalau apa enggak iya. hmm. itu aja Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang jelas Allah berfirman wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan jangan kamu saling tolong menolong untuk dosa dan permusuhan tidak boleh kita ikut membantu membangun ya, bangunan-bangunan di atas kuburan karena Rasulullah SAW melarang membangun bangunan di atas kuburan Ya, dan penghasilan dari itu adalah tidak tidak tidak halal, haram. Tidak diperbolehkan. Tadi pertanyaan pertama apa sih? Enggak jelas. Banyaknya ustadz atau kiai yang hmm? kuburannya. Yang jelas banyaknya orang yang melakukan tidak menunjukkan itu benar. Allah berfirman wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Dalam surat Al-An'am ayat 116. Kalau kamu mentaati kebanyakan orang yang di muka bumi, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Artinya kebanyakan orang itu bukan dalil, bukan hujah. Yang menjadi hujah itu adalah Al-Quran dan Sunnah ya, sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Siapa saja yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, yang sesuai dengan pemahaman salaful ummah, dia yang hak walaupun jumlahnya sedikit. Dan siapa saja yang menyimpang maka dia batil walaupun jumlahnya banyak. Nah satu episode kita angkat kembali pertanyaan dari SMS. Bagi Anda yang masuk telepon lewat telepon silahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Dengan siapa Pak? Di mana? Uh, eh, Tad mau nanya. Iya, di mana Pak? Uh, di Cilengsi Permai. Ah ya, silakan. Uh, kalau di rumah itu ada binatang seperti kelabang, uh. itu boleh nggak dibunuh? Yeah. Terus uh, binatang apa aja yang uh, bisa kita bunuh? Yeah. Bolehkan gitu? Yeah. Makasih dan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau kelabang, boleh kita langsung bunuh. Apalagi itu adalah binatang yang berbisa. Tapi untuk ular, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, melarang kita langsung membunuhnya sampai di, diusir dulu tiga kali. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW, ya, suatu, suatu ketika pernah seorang sahabat pulang ke rumahnya dalam keadaan istrinya berada di luar. Marah dia, hampir-hampir istrinya mau dibacok, saking cemburunya. Kemudian kata istrinya, jangan dulu. Kamu lihat apa yang ada di dalam rumah kita. Dia masuk ternyata ular besar. Akhirnya dibunuhlah ular itu dan ternyata dua-duanya mati. Ular dan pemuda itu. Kemudian Rasulullah mengabarkan bahwa di Madinah itu ada jin. Ya. Maka apabila kalian melihat yang seperti itu ular, ya, jangan kata-kata Rasulullah, jangan langsung dibunuh, tapi diusir dulu tiga kali. Kalau sudah tidak diusir tiga kali nggak mau, itu orang ular beneran bunuh. Dan yang boleh dibunuh itu adalah setiap yang berbisa dan ya berbahaya kepada manusia. Dan Rasulullah membolehkan membunuh segala sesuatu yang berbahaya itu. Seperti misalnya Rasul sabda khamsun yuqtalna fil hill khamsun al fawasiq yuqtalna fil hill wal haram. Ada lima binatang yang boleh dibunuh baik dalam keadaan halal maupun haram. Maksudnya dalam keadaan ihram maupun tidak. Baik dalam keadaan di negeri haram maupun tidak. Di antaranya apa? Tikus, di antaranya ya kalajengking, di antaranya apa? Hidaah, ya, elang. Ya, yang jelas al-kalbun akur demikian pula anjing gelo, ya. Demikian pula setiap yang itu sifatnya berbahaya dan membahayakan kehidupan manusia itu boleh dikiaskan kepadanya karena satu illat na'am. Iya, pertanyaan dari SMS dari Adi di Depok. Bolehkah bersalawat sebagai pengganti doa uh, di kuburan? Bolehkah bersalawat sebagai pengganti doa di kuburan? Ini butuh contoh mana Rasulullah SAW melakukan seperti itu. Rasulullah kalau ziarah kubur itu mengucapkan doa Assalamualaikum ya ahli diyar minal mu'minin wal Tidak pernah Rasulullah SAW menggantinya dengan salawat. Ya, maka haji Rasul lebih kita ikuti dong. Apa susahnya sih? Dan bersalawat itu di mana saja nggak perlu di kuburan. Nah. Selanjutnya bagi antum yang baru masuk silahkan di 823 6543. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa Pak di mana? Abdurrahman. Nah, silakan Pak Abdurrahman. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Ini kebiasaan di kampung saya nih Ustaz. Hmm? Kalau mau hitan atau menikah itu Ustaz. Hmm? Nah itu anaknya itu di apa namanya harus dibawa ke kuburan neneknya itu hmm. yang udah meninggal Ustaz. Hmm ya seperti ngundang nenek lah atau kalau kegiatan di sana sih cuma diarah aja baca-baca doa gitu yang yang emang bid'ah gitu kan. Nah itu harus Ustaz bahkan kalau kita di Jakarta gitu ya hmm. kan banyak family di sana gitu ya. Hmm. Ngundang mereka maksudnya sih gitu. Hmm. Nah kita dibawa dulu ke kuburan nenek gitu Masya Nah kita kan gimana karena udah di sana sebagai tamu udah nggak ya enak satu ya nah itu kita <laughs> termasuk yeah. berbuat syirik Ustaz Iya, ikhwatul Islam azakallah dalam masalah menegakkan syariat tidak ada istilah nggak enak ya. <laughs> Iya, ada waktu itu emang ya, ya tauhid dan anak tuh uh, belum ini kan. Sekarang betul. sih ya udah alhamdulillah lah. Iya, kalau sudah tahu alhamdulillah jangan dilakuin lagi Pak Iya, iya Ustaz. <laughs> waktu itu emang nah ya kayak gitulah dulu. Iya. Itu aja. Allah yang Astaghfirullah, semoga Allah mengampuni dosa-dosa antum. Jadi masalah ini ya Islam kita tidak usah ada nggak nggak enak ya kalau saya nggak ikut berbuat syirik naudzubillah. Masa antum nggak enak kalau masuk neraka? Aduh saya nggak enak kalau nggak masuk neraka. <laughs> Masya Allah antum harusnya benci jangan sampai antum itu masuk neraka. Ya, bahkan antara masalah <clears throat> eh, apa perkara yang membuat seseorang itu manis imannya apa an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa an la wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah wa an yakraha ya an ya'udha fil kufri ba'da idh ba'da id anqadahu Allah minhu kama yakrahu an yuqdhafa fil nar Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari seluruh manusia daripada orang tuanya dari siapa saja dan ia cinta kepada seseorang karena Allah dan ia benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka dan kita tidak boleh mentaati orang tua dalam masalah maksiat. Rasul sabda la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tetapi mungkin kita berusaha untuk sampaikan ya dengan cara yang lemah lembut, ya tanpa sikap arogan. Nah. Tapi pertanyaan saya dari SMS, Ustaz bagaimana dengan rumah yang di sekitarnya ada kuburan keluarga? Bolehkah kita beribadah di rumah tersebut? Jazakallah khair. Yang jelas tidak ada bedanya antara masjid dengan kubu, dengan rumah. Ya yang jelas yang zahir Allah alam tidak ada bedanya antara masjid dengan rumah. Selama di situ di rumah itu ada kuburannya di dalamnya atau di pekarangannya, maka itu tidak diperbolehkan kita sholat apalagi menghadap kepadanya. Nah. Saya pertanyaan selanjutnya. kecuali kalau misalnya antara rumah dengan kuburan itu ada tembok. Jadi kuburan ada tembok khusus, rumah ada tembok khusus dan di antaranya ada jalan. Maka para ulama mengatakan tidak apa-apa seperti itu. Nah. Selanjutnya dari SMS, Ustaz ada subhat di mana pemimpin kita tidak berhukum kepada hukum Allah. Apakah ia termasuk togut dan apakah mentaatinya termasuk mentaati togut? Karena ia berasal dari hukum togut. Jazakallah khair. Ah. Pertama, bahwa tidak boleh kita mentaati siapapun juga dalam rangka bermaksiat kepada Allah. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ya, tidak boleh mentaati makhluk dalam rangka memaksiati ya Allah. Apabila pemerintah menyuruh kita sesuatu yang tegas itu maksiat, bahkan itu merupakan perkara yang syirik misalnya, maka tidak boleh kita mentaatinya. Yang kedua, setiap umat Islam tidak akan pernah redha dan rela ya kalau dijadikan selain hukum Allah yang dijadikan undang-undang. Orang Islam yang ada keimanan rindu, sangat ingin kalau ya hukum Allah itu ditegakkan. Pasti. Akan tetapi kerinduan, kerinduan dan kerinduannya ini, kerinduan dia kepada hukum Islam, jangan menyeret ia kepada sikap yang berlebih-lebihan gulu, sehingga akhirnya mudah mengkafirkan para hukam. Karena ya Ibnu Abbas ketika menafsirkan wa man lam yahkum bima anzalallah ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Kata Ibnu Abbas apa kufrun duna kufrin. Sebagian orang ada yang mendoifkan Athar Ibn Abbas. Ini jelas ini adalah perkara yang aneh dan rancu sekali. Kenapa? Karena tidak ada satupun ulama setelah ya para ulama terdahulu yang Ya lebih-lebih ia berasal dari dua jalan dari jalan Ali bin Abi Talha dan jalan e, Taus dan jalan Ali bin Abi Talha dari Ibnu Abbas itu sendiri sudah sudah sangat kuat sekali ya kufrun duna kufrin Kufran duna kufrin itu maknanya tidak setiap orang yang melakukan berhukum hukum selain Allah itu kafir. Dilihat keadaannya. Kalau dia menghalalkan ya istihlal, maka naam dia kafir. Ya, apalagi kalau dia menganggap bahwa ada hukum selain hukum Islam yang selevel atau yang lebih baik. Jelas ini kafir murtad dari agama Islam. Dan juga para ulama telah menyebutkan ya syarat-syarat seseorang itu dikafirkan secara muayyan karena berbeda antara mengkafirkan secara umum dengan mengkafirkan secara individu. Kalau secara umum bisa kita katakan barang siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah dia kafir. Tapi secara individu harus dipenuhi dulu ya syarat-syarat yang telah disebut oleh para ulama dan melihat juga kepada ya apakah sudah tegak hujah atau tidak dan yang lainnya. Mungkin mereka masih punya syubhat dan yang lainnya. Yang jelas ikhwatul Islam Masalah kafir mengkafirkan bukan masalah yang sepele dan ringan. Rasulullah bersabda dalam hadis yang dalam Muslim, "Idza qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma fa in kana fa in kana kama qala wa illa raja'at ilaihi." Kalau seseorang itu berkata kepada temannya, "Hai kafir," maka akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Kalau ternyata benar, kalau tidak, maka akan kembali kepada yang mengucapkannya. Makanya Al-Qurtubi berkata apa? Babut takfir, babun khatir aqdama alaihi kathir fasaqatu wa amsaka minhu al-fuhul fasalimu wala na'tilu bis salamati syai'an bab masalah kafir mengkafirkan bab yang sangat berbahaya ya, banyak orang yang berani mengkafirkan mereka pun jatuh ke dalam kesalahan dan berapa banyak ulama besar yang berhati-hati mereka pun selamat dan kita tidak membandingkan keselamatan dengan apapun juga ya dan kaidah mengatakan al khata fil afu khairin min al khata fil uqubah Salah di dalam memaafkan itu lebih baik daripada salah di dalam memberikan sanksi. Itu masyhur kaidah itu. Ya, salah dalam memberikan maaf lebih baik daripada salah dalam memberikan sanksi. Nah. Pertanyaan saya dari SMS. Set bolehkah kita ketika mendengar khutbah Jumat mencatat khutbah tersebut? Jazakallah khair. Ya akhi ya azakallah. ya ini tidak pernah dilakukan Rasul salafun salih. Saya belum pernah mendapatkan salafun saleh ketika khutbah Jumat itu yang mencatatnya. Maka tentunya kita mengikuti salafus saleh. Jangan kita membuat-buat sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh mereka. Lau kana khairan la salakuna ilaih. Kalaulah itu baik pasti mereka sudah mendahului kita kepadanya. Saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.